oleh Allah taala bagi orang-orang yang menyisihkan sebagian waktunya untuk mempelajari agama Allah taala. Hadis yang paling masyhur dalam keutamaan menuntut ilmu adalah hadis tatkala seorang tabi'in datang ke kota Damaskus khusus untuk mempelajari satu hadis yang didengar olehnya yang disampaikan oleh Abu Darda. dari kota Madinah mendengar bahwasanya Abu Darda telah meriwayatkan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia datang ke kota Damaskus dari kota Madinah, dari Madinah ke Damaskus, Suria hanya untuk mempelajari hadis yang pernah ia dengar disampaikan oleh beberapa orang yang disebutkan bahwasanya Abu Darda menyampaikannya dan dia langsung mendengarnya dari Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah orang ini melakukan perjalanan yang cukup panjang dari kota Madinah menuju Damaskus Kemudian tatkala bertemu dengan Abu Darda, dia mengatakan, "Ya Abu Darda, inni ji'tuka al Madinah, min Madinati Rasul sallallahu alaihi wasallam ma ji'tu li haja." Li balagani annaka tuhaddithuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Abu Darda, sunya aku datang dari kota Madinah. Tujuanku kemari bukan untuk hajat kebutuhan yang lain. Aku datang kemari karena aku telah pernah mendengar bahwa satu hadis yang pernah engkau sampaikan dari Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Darda bertanya kepadanya, "Apakah engkau datang kemari hanya untuk tujuan itu, bukan untuk tujuan yang lain, tijarah, untuk berdagang, untuk yang lainnya?" Maka dia mengatakan, "Tidak ya Abu Darda, aku datang di sini hanya untuk mendengar hadis yang sampai kepadaku. Hadis tersebut engkau engkau ceritakan, dari Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Darda mengatakan Ber bergembiralah engkau karena sungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Abu Darda mengatakan, bergembiralah engkau bahwasanya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salaka tariqan menempuh satu jalan yang ia menuntut ilmu padanya maka Allah tabaraka taala akan mudahkan untuknya jalan menuju surga wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna dan para malaikat-malaikat Allah tabaraka taala akan membentangkan sayap mereka akan merendahkan sayap mereka untuk para penuntut ilmu karena malaikat tersebut senang dan ridha dengan apa yang sedang mereka lakukan. Kuani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat muliakan oleh Allah maka syukur alhamdulillah kita ucapkan untuk Allah tabaraka taala pada kesempatan yang berbahagia kali ini Allah tabaraka taala mudahkan kita untuk kembali hadir di majelis kita di tempat yang diberkahi oleh Allah tabaraka taala ini untuk kembali mempelajari agama Allah tabaraka taala. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan oleh Allah tabaraka taala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita membacakan kitab karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah taala yaitu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan hadis yang ke-10. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu bersabda, "Inna Allah Ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalina." Faqala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah." wa qala ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له Hadis yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang banyak hal yang disabdakan oleh Nabi SAW di antara yang kita tegaskan kemarin bahwa salah satu di antara ciri ahlu sunnati wal jamaah salah satu di antara ciri ahlu sunnati wal jamaah sebagaimana disebutkan oleh al-imam sabuni rahimahullah ta'ala dalam karya beliau Aqidatul Salaf Ashabul Hadith di mana salah satu di antara ciri ahlu sunnati wal jamaah adalah mereka selalu memperhatikan apa yang mereka konsumsi, apa yang mereka makan, apa yang mereka cari. Mereka selalu berusaha untuk mencari nafkah, mencari rezeki dari perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah taala. Ini yang kemarin telah kita jelaskan tatkala kita membahas hadis ke-10 dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala. Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu hadis ke-11 dari Abu Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raihanatihi radhiyallahu anhuma qal hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib Sibti Rasulullah Cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Waraihanatihi dan kekasih beliau radhiyallahu anhuma semoga Allah telah meridai mereka berdua itu Al Hasan bin Ali dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma Qal dia berkata hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aku telah hafal hadis yang disabdakan oleh Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda da' ma yaribuka ila ma la yaribuka tinggalkanlah perkara-perkara yang meragukanmu kepada perkara-perkara yang tidak meragukanmu Nabi sallallahu mengatakan tinggalkanlah perkara-perkara yang yaribuka yang meragukanmu dan lakukan perkara-perkara yang tidak meragukanmu Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Nasa'i. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan dan hadis yang sahih. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat muliakan oleh Allah tabaraka taala. Sebelum kita membahas hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi ini dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kita nukilkan riwayat yang lengkap dari riwayat hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad. Di mana hadis ini tatkala Imam Tirmizi meriwayatkannya beliau mengatakan bahwasanya hadis ini ada ada kisahnya dan para ulama tatkala membahas syarah hadis ini mereka selalu mengatakan hadis ini ada ada kelanjutannya ada kisahnya maka selengkapnya hadis yang diriwayatkan Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini kita dapat di dalam Musnad Imam Ahmad di mana Abul Haura As-Sa'di berkata Kultu lil Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an. Suatu hari aku pernah berkata kepada Hasan bin Ali. Aku pernah berkata kepada Hasan bin Ali, yaitu Abu Hurairah As-Sa'di dia mengatakan, "Mata tadhkuru min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Apa yang engkau ingat? Kata Abu Hurairah kepada Hasan bin Ali, seorang tabi'in berkata kepada Hasan bin Ali, "Apa yang pernah engkau ingat semasa engkau hidup bersama dengan Rasul kita yang mulia SAW. Karena tentunya Hasan bin Ali masihlah sangat kecil tatkala Nabi SAW meninggal. Ya, masih sangat kecil tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal karena beliau e, dilahirkan pada tahun 3 Hijriah ya pertengahan bulan Ramadan 3 Hijriah pada pertengahan bulan Ramadan sedangkan Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal tahun berapa Nabi meninggal tahun berapa? Nabi meninggal tahun berapa? Bukan nggak ada yang tahu. Hah? Enggak. Hah? Baik, 7 atau 8 Hijriah? Ya? Hah? Ya, enam jamil. Sebelas. Ya, sebelas. Untuk pilih kedua-duanya salah ya. Baik, tahun sebelas. Beliau alaihi salatu wassalam di hajatul wada, haji wada. Bulan Dhul Hijjah masih melaksanakan ibadah haji bersama dengan kaum muslimin tahun sepuluh. E, karena disebut hajatul wada karena di haji itu Nabi kita yang mulia SAW selalu mengucapkan kata-kata perpisahan. Nabi SAW mengatakan khudu anni manasikakum fa inni la adri la alli la alqakum ba'da ami hadha fi hadzal mautini abada. Nabi SAW mengatakan ambil pelajari diperhatikan oleh kalian bagaimana manasik haji yang aku lakukan karena aku tidak tahu tahun depan aku masih bisa hidup bersama dengan kalian dan di tempat seperti ini juga bersama dengan kalian atau tidak. Jadi selalu Nabi mengucapkan ucapan ini maka haji ini disebut dengan hajatul wada. Haji wada, haji perpisahan kenapa? Karena begitu banyaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan kata-kata perpisahan di haji ini. Kemudian beliau uh, kembali uh, sampai pada tahun 11 Hijriah pada bulan Muharram, Safar, barulah beliau meninggal pada bulan Rabiul Awal. Jadi beliau meninggal pada bulan Rabiul Awal tahun ke-11 dari hijrahnya beliau alaihi salatu wassalam. Jadi Al Hasan bin Ali tatkala ditinggal meninggal oleh Nabi SAW masih cukup masih cukup kecil karena beliau Akhirnya pada tahun 3 Hijriah pertengahan bulan Ramadan. Maka Abu Hawra bertanya kepada Hasan, "Matadzkur ar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang pernah engkau ingat dari Rasulullah sallallahu Pernah engkau ingat dari Rasulullah sallallahu Maka Hasan mengatakan, Azkuru <clears throat> anni akhadtu tamratan min tamri sadaqah fa alqaituha fi fami fantaza'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilu'abiha fa alqaha fi tamri." Apa kata Al Hasan bin Ali? Aku ingat suatu hari kata Hasan bin Ali, aku pernah mengambil satu butir kurma dari kurma sedekah. Dari kurma sedekah, dari kurma zakat. Fa'alqaitu fi fahmi. Kemudian aku masukkan kurma tersebut ke mulutku. Aku memakannya, aku ambil kurma zakat, aku memakannya. Dan kita tahu bahwasanya keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam haram memakan harta zakat, makan harta sedekah haram. Mereka boleh makan hadiah yang diberikan kepada mereka, tapi kalau untuk sedekah dan zakat maka diharamkan. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Sallam tatkala tahu bahwasanya cucu beliau memakan harta dari harta zakat walaupun hanya sebutir kurma, fantaza'aha Rasulullah bilu abiha fa'alqaha fit tamr. Nabi Sallam mengambil kurma yang sudah masuk ke mulut Hasan kemudian membuangnya bahkan sampai ludahnya juga dikeluarkan oleh Nabi. Faqala rajulun ma alaika law akala hadhi tamrah ya Rasulullah apa salahnya jika seandainya dia makan satu butir kurma ini maka Nabi sallam katakan innala na'kulu sadaqah sungguhnya kami keluarga Muhammad diharamkan makan harta zakat harta sedekah kemudian qal wa kana yaqul dan Nabi sallam juga bersabda ini yang diingat oleh Hasan bin Ali kejadian ini kemudian sabda yang pernah disabdakan oleh Nabi yang beliau ingat Beliau mengatakan wakana yakul dan Rasulullah SAW juga berkata kepada Hasan bin Ali, dakma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada perkara yang tidak meragukanmu. Fa inna sadaqatu mahninatun wa innal kadhiba ribatun. Sesungguhnya kejujuran itu adalah ketenangan. Orang yang berkata jujur, orang yang bersikap jujur, maka pasti dia akan hidup dengan penuh kedamaian, penuh dengan ketenangan. Wa innal kadhiba riba. Sedangkan kedustaan adalah keraguan. Wa kana yu'allimuna hadzal du'a dan Rasulullah SAW mengajarkan kami doa ini yaitu doa kunut. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait sampai akhir uh, doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Al Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Jadi ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah ini hadis yang lengkap diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnad tentang uh, beberapa hal yang diingat oleh Al Hasan bin Ali dari Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan salah satu di antaranya adalah lafaz yang akan kita bahas ini yaitu sabda Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan segala perkara yang meragukanmu dan lakukan perkara yang tidak meragukanmu. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat muliakan oleh Allah. Yang kedua, kita akan sedikit melihat uh, terjemah atau biografi dari Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kunyah beliau Abu Muhammad. Kunyah beliau Abu Muhammad dan kunyah ini yang memberikannya kata para ahli sejarah adalah nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang memberikan kunyah Abu Muhammad adalah Nabi kita yang mulia SAW, kakek beliau dari jalur ibu. Ya, kakek beliau dari jalur ibu. Karena ibunya adalah Fatimah binti Muhammad radhiyallahu anha. Jadi yang memberi kunyah beliau adalah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan nama beliau adalah Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib bin radhiyallahu anhu. Ikhwani kaum muslimin sebagaimana kita sebutkan tadi beliau lahir pada pertengahan bulan Ramadan tahun ketiga dari hijrah di kota Madinah dan tumbuh besar di rumah kenabian. Sampai-sampai Nabi kita yang mulia SAW telah bersabda dengan sabda yang sangat banyak tentang keutamaannya. Tentang keutamaan Hasan bin Ali dan juga hadis yang banyak menyebutkan tentang bersamaan tentang keutamaan saudaranya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Di antara apa yang disabdakan oleh Nabi SAW tentang Hasan bin Ali, Nabi SAW bersabda, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an diriwayatkan Imam Tirmizi Al-Hasanu wal Husainu sayyida syababi ahli jannah Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda Hasan dan Husain merupakan pimpinan pemuda di dalam surga Hasan dan Husain kata Nabi wasallam adalah sayyida syababi ahli jannah pimpinan pemuda di surga Allah Taala. Jadi anak-anak muda yang meninggal dalam keadaan muda ya dalam keadaan muda meninggal masuk ke dalam surga maka pimpinan mereka adalah Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu dan juga Al Husain bin Ali radhiyallahu anhu Para ulama mengatakan karena akilan, haliman, muhibbanil khair. Beliau adalah seorang yang cerdas. Ya, beliau adalah seorang yang santun. Beliau adalah seorang yang sangat mencintai kebaikan dan orang yang sangat mirip dengan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sangat mirip wajahnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang-orang Quraisy kala itu mengatakan bahwa dari orang-orang Quraisy ada beberapa orang yang wajahnya sangat mirip dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya adalah Al Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Wajahnya sangat mirip dengan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Setelah Ali bin Abi Talib tertikam atau dibunuh, ya setelah Ali bin Abi Talib dibunuh oleh seorang khawarij. Ya, dibunuh oleh seorang khawarij yang bernama siapa? Abdurrahman bin Muljam atau Abdurrahman bin Muljim dibunuh di salat subuh. Ya, dibunuh salat subuh dan pembunuhan yang dilakukan olehnya sudah jauh-jauh hari dikabarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi SAW mengatakan kepadanya kepada Ali sungguhnya orang yang paling celaka. Tentunya kedua setelah seorang yang membunuh onta Nabi Saleh alaihi salam, orang yang paling celaka adalah orang yang mengayunkan pedangmu ke kepalamu wahai Ali. Ini Abdurrahman bin Muljim. Dan juga pernah kita bahas pada uh, pembahasan kita di masjid ini bahwa sedikit tentang Abdurrahman bin Muljim kita sebutkan bahwa dia bukanlah seorang yang amatin nas, bukan termasuk umumnya kaum muslimin yang tidak memiliki apa namanya dasar ilmu dan tidak memiliki semangat untuk beribadah kepada Allah. Beliau adalah orang yang ahli Quran, hafal Quran 30 juz. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sendirilah yang mengirim Abdurrahman ini ke kota Mesir, ke negeri Mesir untuk mengajarkan penduduk Mesir Al-Quran tatkala Amr bin As meminta guru khusus Al-Quran untuk penduduk, Mesir. Amr bin As mengirim surat kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di kota Madinah meminta guru khusus, seorang ustadz yang khusus yang mengajarkan penduduk Mesir Al-Quran. Maka Umar mengirimnya. Ini menunjukkan dia adalah pilihan, termasuk di antara kori terbaik. Dia kirim, Umar mengirimkannya, kemudian Umar sembari mengirimkan surat, jika saya datang utusanku ini, yang kau minta ini datang ke sana, maka bangunkan untuknya satu bangunan khusus untuk mengajarkan penduduk Mesir Al-Quran, Kitabullah. Ini Abdurrahman. Akan tapi Ibarat kata Rasulullah SAW, alaihi yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum. Mereka membaca Al-Qur'an akan tapi tidak melewati apa? kerongkongan mereka. Sehingga akhirnya ia menganggap bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang sudah keluar dari Islam dan halal darahnya. Maka dia membunuh orang terbaik. Orang yang paling baik di saat itu yang hidup di atas muka bumi. Karena Nabi SAW sudah meninggal, Abu Bakar sudah meninggal, Umar sudah meninggal, Uthman sudah meninggal, dan orang terbaik kelima adalah Ali bin Abi Thalib. Setelah Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan yang kelima adalah Ali bin Abi Thalib. Maka dia bunuh. Nah, setelah Ali bin Abi Thalib terbunuh di kota Kufa, maka kaum muslimin kala itu membaiat Al Hasan bin Ali. Dan antum perlu perhatikan bahwasanya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma yang ada di Syam, beliau bukanlah khalifah. Beliau bukanlah khalifah. Beliau antum mengetahui tatkala terjadi sengketa antara beliau dengan Ali bin Abi Thalib, beliau tidak mengaku sebagai seorang khalifah. Khalifah syar'i adalah Ali bin Abi Thalib. Lalu kenapa terjadi perang antara mereka berdua? Karena Ali bin Abi Thalib memerintahkan Muawiyah untuk bayat. Muawiyah diperintahkan untuk bayat, tapi Muawiyah tidak mau bayat kecuali apabila pembunuh Utsman ditegakkan pada mereka hukum kisos terlebih dahulu oleh antum wahai Ali sebagai khalifah. Muawiyah tidak mengaku dia khalifah dan dia bukan khalifah karena dari zaman Abu Bakar sampai Umar sampai Uthman beliau tetap menjadi gubernur untuk Syam. Beliau bukan khalifah. Yang khalifah resmi adalah Ali bin Abi Thalib. Namun ter kenapa terjadi khilaf di antara mereka? Karena Muawiyah tidak mau berbaiat kecuali apabila pembunuh Utsman ditegakkan padanya hukum kisos. Sedangkan Ali berizdihad. Ali berizdihad bahwasanya jumlah mereka bukan satu dua orang, akan tapi jumlah mereka ribuan. Sedangkan kita belum bersatu, kaum muslimin belum memiliki kata sepakat, masih terjadi perpecahan, perselisihan di kalangan mereka. Maka Anda berbaiat terlebih dahulu, nanti setelah baiat baru tegakkan hukum kisos. Tapi Muawiyah tidak. Dan Muawiyah termasuk uh, walinya Utsman bin Affan dari sisi garis keturunan dan dia berhak untuk menuntut pimpinan kaum muslimin menegakkan hukum kisos terhadap Uthman karena dia termasuk walinya. Nah, tidak terjadi kesepakatan sehingga terjadi perang apa? Perang Siffin. Ya, terjadi perang perang Siffin dan perang ini berakhir dan keadaan berakhir sampai terjadi perdamaian pun belum ada titik temu antara mereka berdua yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Kenapa saya katakan radhiyallahu anhuma? Karena ayahnya, ayah Muawiyah juga sudah masuk Islam dan sahabat. Makanya jangan kemudian kita mencela karena mereka adalah sahabat Rasul kita yang mulia salam dan terjadi peperangan antara mereka karena perbedaan istihad dan Ali istihadnya benar sedangkan Muawiyah istihadnya salah sesuai dengan keterangan ahlu sunnati wal jamaah jadi setelah Ali bin Abi Thalib terbunuh tentunya tidak ada khalifah ya tidak ada khalifah sedangkan Muawiyah ini hanya gubernur maka kaum muslimin kala itu memilih Al-Hasan bin Ali sebagai khalifah memilih Hasan bin Ali mengangkat Hasan bin Ali sebagai khalifah ahlul hilli wal aqdi ahlul syura ahlul hilli wal aqd kala itu memilih Hasan bin Ali sebagai khalifah maka naiklah beliau menjabat sebagai seorang khalifah kaum muslimin sedangkan Muawiyah bin Abi Sufyan tentunya masih berpegang dengan istihadnya maka disebutkan bahwasanya jumlah pasukan yang disiapkan oleh Hasan bin Ali untuk memerangi Muawiyah memaksa beliau untuk berbaikat, itu jumlahnya bagikan jumlahnya itu bagikan gunung kata ahli sejarah sangat luar biasa banyaknya sampai Amr bin As dengan Muawiyah yang juga menyiapkan pasukan untuk membela diri mengatakan Amr mengatakan kepada Muawiyah wahai Muawiyah aku melihat pasukan yang dibawa olehnya luar biasa jumlahnya dan mereka tidak akan pernah kalah, tidak akan pernah mundur dari peperangan kecuali apabila tanduknya syahid yaitu siapa Hasan bin Ali jadi maksud Amr bin As ini pasukan nggak akan pernah kalah kecuali apabila Hasan yang terbunuh intinya Amr bin As mengatakan pada Muawiyah akan terjadi perang besar melebihi perang Siffin yang pernah terjadi maka Muawiyah mengatakan wah Amr kalaulah demikian siapa yang akan mengurusi janda-janda kaum muslimin kalau terjadi perang besar yang disifin saja jumlah yang terbunuh itu ribuan. Bagaimana kalau terjadi perang kedua yang jumlah pasukannya besar dan semua bertekad untuk membela istihad mereka masing-masing mereka anggap benar. Jadi kalau banyak yang terbunuh siapa yang akan memikirkan janda-janda, anak-anak yatim, orang-orang miskin? Maka Muawiyah mengatakan, mari sama-sama kita kirim dua utusan dari Quraisy yang paling baik untuk bisa berkomunikasi dengan Al Hasan bin Ali maka berangkatlah dua orang dan ini riwayat sahih disebutkan dalam beberapa uh, rujukan sejarah di antaranya yang kita nukilkan di sini adalah hadis diriwayatkan Imam Al Bukhari ya diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari di mana uh, yang dikirim oleh uh, Muawiyah bin Abi Sufyan untuk bertemu membicarakan perdamaian dengan Hasan bin Ali adalah Abdurrahman bin Samurah dengan Abdullah bin Amir bin Quraiz dua orang dari Quraisy dari Bani Abdi Syams dari Bani Abdi Syams maka kedua orang ini pun berangkat menemui Al Hasan bin Ali radhiyallahu an menyampaikan keinginan Muawiyah untuk berdamai. Maka ikhwan kaum muslimin muliakan oleh Allah banyak hal yang di, diajukan oleh Al Hasan bin Ali, banyak hal yang diajukan oleh Hasan bin Ali dan Muawiyah mengatakan kepada dua orang ini, apapun yang dia minta untuk perdamaian maka kabulkan. Itu kata Muawiyah. Ini menunjukkan ikhwani semua para sahabat kala itu tidak ingin terjadi pertumpahan Pertumpahan darah. Ini menunjukkan hati-hatinya sangat luar biasa. Bahkan para ulama sejarah mengatakan, jika saatnya tidak terjadi peperangan di antara mereka, tidak terjadi perselisihan di antara mereka, Anda tidak akan tahu bagaimana bersihnya hati para sahabat. Karena orang itu akan terbukti bagaimana hebatnya tatkala terjadi perselisihan dan pertengkaran. Tapi kalau saatnya tidak ada masalah, kita menganggap orang baik. Kiranya terjadi masalah, baru kita tahu kalau dia bukan orang yang baik. Ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah. Muawiyah mengatakan pada mereka berdua, apapun yang diminta oleh Hasan bin Ali maka kabulkan. Apapun yang diminta kabulkan. Maka setiap kali Hasan bin Ali mengatakan seperti ini, maka kedua mengatakan kami terima. Seperti ini kami terima, seperti ini kami terima. Sampai disebutkan dalam sejarah, tatkala beliau berada di atas kudanya memimpin pasukan jumlahnya ratusan ribu. Semuanya siap. Bahkan dikatakan ubun-ubun semua orang Arab itu berada di tangan Hasan bin Ali. Apapun yang diinginkan olehnya maka akan dikerjakan oleh mereka. Maka dia mengatakan, "Ya Muawiyah, sesungguhnya jika seandainya memang kekuasaan ini memang milikmu, maka tidak halal bagi saya untuk mencabutnya darimu. Kalau seandainya memang khilafah ini adalah sah milikku, maka demi Allah akan akan berikan kekuasaan ini kepadamu hanya untuk mengharapkan wajah Allah. Demi untuk menjaga agar tidak terjadi pertumpahan darah. Sehingga akhirnya ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah tabaraka taala terbuktilah apa yang pernah disabdakan oleh Nabi kita yang mulia SAW terkala Nabi di atas mimbar sedang berkhutbah kala itu Hasan bin Ali masih merangkak sesekali Nabi menyampaikan khutbahnya melihat kepada para sahabat sesekali Nabi melirik kepada Hasan bin Ali yang masih merangkak Beliau melihat para sahabat sesekali melihat kepada Hasan bin Ali. Sembari kemudian Nabi SAW katakan, Inna bni hada sayyidun. Sesungguhnya anakku ini adalah penghulu. Anakku ini adalah pimpinan, anakku ini adalah tokoh yang kelak suatu hari kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam moga kiranya Allah mendamaikan melalui perantaranya dua kelompok kaum muslimin yang sangat besar. Jadi terbukti ikhwani kaum muslimin salah satu di antara mukjizat yang pernah disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sehingga terjadilah ya terjadilah perdamaian di kalangan kaum muslimin kala itu tahun itu disebut dengan tahun al-jamaah tahun perdamaian di mana tidak semua kaum muslimin berbaiat karena apa? Karena khilafah yang syar'i yang dimiliki oleh Hasan bin Ali yang dipegang oleh Hasan bin Ali itu diserahkan kepada siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka Muawiyah menjadi khalifah kaum muslimin, raja pertama dalam Islam dan raja terbaik di dalam sejarah Islam. Ini Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat dimuliakan oleh Allah tabaraka taala. Maka dengan diserahkannya khilafah kepada Muawiyah disebutkan oleh para ahli sejarah beliau menjabat sebagai seorang khalifah yaitu Hasan bin Ali selama enam bulan kurang sekian hari menjabat sebagai seorang khalifah enam bulan kurang sekian hari dan kalau para ahli sejarah mengatakan kalau seandainya kita mengkaitkan janji Rasulullah SAW al khilafah tuba di thalatuna sana Nabi SAW katakan khilafah nubuwa khilafah yang berjalan di atas jalan kenabian setelah aku meninggal 30 tahun kata Nabi tiga 30 tahun maka ahli sejarah tatkala menghitung masa Abu Bakar menjadi khalifah masa Umar menjadi khalifah masa Uthman menjadi khalifah dan Ali menjadi khalifah masa masih kurang 30 tahun itu masih kurang 6 bulan kurang lebih kurang 6 bulan maka penggenapannya dengan diangkatnya siapa? Hasan bin Ali sebagai seorang khalifah maka beliau adalah khalifah keberapa? kelima ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala. Beliau meninggal pada tahun 51 Hijriah di kota Madinah dan dikuburkan di Baqi radhiyallahu anhu. Ini Al Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dan perlu juga diingatkan bahwasanya sejarah khususnya tatkala menceritakan tentang beliau dan juga keluarga-keluarga Ali bin Abi Talib dan juga Eh, tentang perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah dan sebagainya ini sangat banyak sejarah yang palsu dimasukkan dalam sejarah kita secara Islam. Maka berhati-hati. Seperti misalnya terkait dengan Hasan bin Ali, ahli sejarah banyak menceritakan bahwasanya beliau itu meninggal dalam keadaan diracun. Beliau meninggal dalam keadaan diracun di kota Madinah. Sampai suatu hari dia mengatakan kepada saudaranya Al-Husain bin Ali, Wahai saudaraku, sesungguhnya aku beberapa kali minum racun. Makanan yang dihidangkan kepadaku itu racun. Tapi ini adalah racun terberat yang pernah aku minum. Yang pernah aku aku aku rasakan. Sehingga kayak jantungku ini akan copot karenanya. Ini kata Hasan bin Ali. Maka Husain mengatakan, "Siapa yang meracunmu? Beritahu kepada saya." Maka Hasan mengatakan, "Tidak ada perlunya. Tidak ada perlunya kalian tahu siapa yang meracunmu. Sebagian ulama mengatakan kisah diracunnya Hasan bin Ali tatkala beliau meninggal ini sebagian membenarkan riwayatnya. Akan tapi yang perlu diperhatikan banyak riwayat mengatakan yang meracunnya dalam riwayat palsu tersebut adalah Yazid bin Mu'ah bin Muawiyah sesuai dengan perintah dari ayahnya Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Ini cerita palsu. Ini tidak benar. Ya, ini tidak tidak benar. Bahkan banyak ulama di antaranya Imam Ibnu Arabi dalam kitab Al-Awasim al Qawasim menyebutkan bahwasanya cerita diracunnya Hasan sebenarnya tidak benar. Diracunnya Hasan tidak benar. Beliau meninggal sebagaimana layaknya seorang yang meninggal karena sakit, bukan karena sebab di diracun. Tapi ingat, kalaupun sebabnya diracun, kalaupun sebabnya diracun, tidak ada sejarah yang benar menyatakan siapa yang meracunnya. Dan Hasan sendiri tatkala ditanya dia tidak mau mengkabarkan siapa yang meracunnya. Ini ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah. Jadi jangan sampai kemudian kita mengatakan yang meracunnya adalah Yazid bin Muawiyah apalagi dengan perintah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Karena secara akal saja kata para ulama tidak masuk akal kalau Muawiyah memerintahkannya. Kenapa? Karena khilafah kalau saat ini masih terjadi perbedaan dari sisi kepemimpinan mungkin-mungkin saja walaupun itu tidak mungkin, tapi kalaupun secara akal kita pikirkan bisa saja. Tapi ini khilafah sudah di diberikan. Apalagi persengketaan antara Muawiyah dengan Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Jadi intinya, intinya kaum muslimin muliakan oleh Allah tidak benar cerita tentang itu. Ya tidak benar cerita tentang itu maka kita ingatkan bahwasanya khusus terkait dengan sejarah perselisihan para sahabat banyak sekali cerita-cerita yang tidak benar yang dicampur adukan dengan e, sejarah Islam. Demikian ikhwan kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat muliakan oleh Allah tabaraka taala. Kemudian kita masuk ke lafaz hadis. Yang pertama di sini disebutkan an Abi Muhammad Al Hasan bin Ali bin Abi bin Ali bin Abi Talib sibti Rasulillah. Sibti ini dalam terjemahannya adalah cucu. Akan tapi sibtun ini al-walid al-walad sawaun kana dzakar au untha wa yaglibu ala waladil bint muqabilil hafid. Jadi sibtun itu cucu sebenarnya maknanya sama dengan hafid yang artinya cucu. Tapi dalam bahasa Arab sibtun itu cucu dari jalur anak perempuan. Kalau hafid cucu juga tapi dari jalur anak laki-laki. Maka di sini sebutkan sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sibti Rasulullah sallam yaitu maksudnya cucu Nabi sallam dari anak perempuan beliau yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Wa raihanatihi Raihana asal maknanya dalam bahasa Arab adalah setiap tanaman yang memiliki aroma yang wangi. Bunga yang memiliki aroma wangi ini raihana. Tanaman yang memiliki aroma yang wangi disebut dengan raihana. Ini asal maknanya dalam dalam dalam bahasa Arab. Ulama mengatakan kenapa disebutkan bahwasanya beliau adalah raihana Rasulullah karena Nabi SAW sendiri yang mengucapkannya. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari, "Kuntu syahidan li bin Umar." Suatu hari aku duduk di samping Abdullah bin Umar. Tiba-tiba datang kepadanya seorang laki-laki dari penduduk Irak. Seorang laki-laki datang kemudian mengatakan, "Ya Abdullah bin Umar, ya Abu Abdurrahman, apa pendapatmu tentang darah nyamuk? Najiskah dia atau tidak darah nyamuk?" Pertanyaan yang aneh ya, darah nyamuk najis atau tidak? Maka Abdullah bin Umar bertanya kepadanya, "Miman ant?" Kamu ini dari dari daerah mana? Bertanya tentang, tentang darah nyamuk, "Engkau dari daerah mana?" Kalau min ahli Irak. Saya penduduk Irak. Dan kita tahu bahwasanya Husain bin Ali radhiyallahu an terbunuh di mana? Yang membunuhnya adalah pasukan Irak yang dipimpin oleh Ubaidullah bin Ziyad. Mereka yang membunuhnya. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, "Unzuru ila hadha." Coba lihatlah kalian kepada lelaki ini. Yas'aluni mil milbaud. dia bertanya tentang darah nyamuk. Darah nyamuk. Dia bertanya tentang darah nyamuk. kata qatalu ibadah Nabi SAW. Padahal mereka telah membunuh cucu siapa? Rasul SAW. Jadi mereka bertanya tentang darah nyamuk, tapi mereka tidak. Mereka ingin membebaskan diri mereka, membersihkan diri mereka dari dari darah seekor nyamuk. Akan tapi tangan mereka tidak mereka bersihkan dari darah anak Rasulullah SAW, cucu Rasulullah SAW. Wa sami'tu Nabi SAW yakul padahal aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Huma raihanataya minat dunia. Hasan dan Hussein adalah raihanahku di dunia. Apa yang dimaksud dengan raihanah? Para ulama eh, ahli hadis mengatakan Nabi SAW mengatakan mereka berdua adalah raihanahku di, di dunia yakni lihubbihi lahu Ungkapan ini menunjukkan kecintaan yang sangat luar biasa ditunjukkan oleh Nabi kepada mereka berdua kama yashummur raihanu litibihi kama yushammur raihanu litibihi wa tibi raihatihi sama seperti seorang yang mendapatkan sekuntum bunga yang wangi karena begitu wangi maka dia ambil kemudian dia cium begitulah eh, Nabi SAW memisalkan kecintaan dan kesukaan beliau terhadap siapa? Al Hasan bin Ali dan Al Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Ini Raihana. Demikian maka kita terjemahkan dengan kekasih Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau sangat mencintai mereka berdua sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, "Ya Allah, sungguhnya aku mencintai mereka berdua." Maka cintailah mereka berdua dan cintailah siapapun yang mencintai mereka berdua. Maka ahlu sunnati wal jamaah sangat mencintai Hasan dan juga Husain radhiyallahu taala tapi kecintaan yang sesuai dengan aturan syariat tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang rawafid, oleh orang-orang Syiah. Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat muliakan oleh Allah. Kemudian Nabi saw mengatakan da, da artinya adalah utruk, tinggalkan. Da artinya utruk yaitu tinggalkan. Ma yaribuka ma yusibuka bihi minar raibi wasyak apa yang menimpamu dari keraguan. Jadi setiap yang meragukan Nabi katakan dak, tinggalkan ila ma la yaribuka ila asyai alladhi la tashku fihi kepada sesuatu yang kamu tidak meragukannya. Ini hadis sangat pendek ya, hadisnya sangat pendek sekali. Akan tapi para ulama rahimahullah taala mengatakan hadis ini tidak ada satu bab pun dalam fikih kecuali hadis ini memiliki andil badannya. Sampai Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala mengatakan jika saat ini kita ingin menulis contoh dan penjelasan tentang hadis ini maka tidak cukup hanya satu buku yang tebal saja. Hadis termasuk salah satu di antara jawami' al-kalim yang dimiliki oleh nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat muliakan oleh Allah. Para ulama mengatakan tentang hadis ini, hadal hadis qaidatun min qawaidid din wa hiya al-akhdhu bil yakin fil umur wa tarkul mustabihat. Hadis ini merupakan salah satu di antara kaidah dalam agama kita, yaitu apa? al akhdu bil yakin. Selalu melakukan perkara yang kita yakini, yang kita tidak meragukannya. Kemudian yang kedua, hadis ini juga merupakan kaidah untuk meninggalkan setiap perkara yang mustabihat, setiap perkara yang syubhat, yang samar. Maka insya Allah akan kita jelaskan hadis ini dengan dua hal ini. Pertama, al akhdu bil yakin, kemudian yang kedua tarkul mustabihat melakukan setiap perkara yang sudah kita yakini dan tidak menoleh kepada perkara yang kita ragukan itu yang pertama akan kita jelaskan kemudian yang kedua hadis ini merupakan kaidah untuk meninggalkan perkara syubhat ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum musliman muliakan oleh Allah tabaraka taala al akhdhu bil yakin fil umur melakukan satu perkara yang kita tidak ragu terhadap perkara tersebut ini merupakan kaidah yang sudah banyak dibahas oleh para ulama ahli fikih khususnya dalam memberikan beberapa contoh dalam pembahasan-pembahasan fikih. Mereka mengatakan dalam kaidah ma'rufah disebut dengan kawaid fikihiyah, mereka mengatakan al yakin la yuzalu bisyak. al yakinu la yuzalu bisyak. Sesuatu yang diyakini maka tidak bisa dihilangkan hanya karena perkara yang diragukan. Ini kaidah ma'rufah, kaidah yang sudah masyhur di kalangan para para uh, ulama khususnya tatkala membahas masalah masalah yang terkait dengan masalah fikih. Ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah tabaraka taala. Banyak contoh terkait dengan kaidah ini. Banyak contoh terkait dengan kaidah ini dan bisa tentunya untuk praktekkan dalam setiap perkara apapun dalam bab fikih. Di antaranya ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan jika seandainya seorang salat kemudian dia di sholat, tengah sholatnya di tengah sholatnya dia ragu apakah tadi sudah mengambil air wudhu atau belum di tengah sholatnya dia ragu apakah sudah mengambil air wudhu atau belum maka kaidah ini dijalankan kita harus meninggalkan perkara yang kita ragukan dan membangun amal kita di atas perkara yang kita tidak meragukannya berarti membatalkan salat atau tidak orang ini? Saya ulang. Seorang di tengah salat udah dua rakaat ini atau tiga rakaat lah ya, beragak banyak pertimbangan ini ya, sudah tiga rakaat. Di tengah salat setelah tiga rakaat dia tadi teringat tadi sudah wudu atau belum saya? Apa yang harus dilakukan? Lanjut. Lanjut. Sepakat ya ijma ya. Tidak lanjut. Batal. Batal. Kenapa batal ikhwani? Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan lakukan apa tinggalkan apa yang meragukan, lakukan apa yang tidak meragukan. Sekarang dia berpikir, tadi saya sudah wudhu belum? Yang pasti dia belum wudhu. Itu yakinnya, dia belum wudhu. Yang dia ragukan sudah wudhu atau Belumnya, belum wudunya itu yang diragukan. Eh, belum wudunya yang diyakini, sudah wuduk yang dia ragukan. Maka di sini dia batalkan sholatnya. Paham ini ya? Jadi tatkala dia teringat, tadi saya bangun tidur. Bangun tidur, ini belum wudhu, dia yakin belum wudhu tadi bangun tidur. Apakah saya sudah wudhu? Belum tadi ya, waktu ke masjid ini. Ah, berarti wudhunya kan diragu, diragukan. Hadatnya tidak diragukan maka dia bangun sholatnya terhadap sesuatu yang diyakini maka dia batalkan sholatnya dia batalkan sholatnya ambil air wudhu kemudian ulangi sholatnya namun sebaliknya di yang ketiga dia kemudian berpikir saya tadi berhadas nggak ya tadi waktu di rumah dia sudah wudhu berangkat ke masjid kemudian cerita sama kawan agak lama kemudian masuk masjid sholat tengah sholatnya loh tadi saya hadas lagi atau enggak ya apa yang dilakukan? Di sini lanjutkan sholatnya. Karena wudhunya jelas. Yang diragukan apanya? Hadas. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat muliakan oleh Allah taala. Kemudian para ulama juga memberikan contoh dalam bab salat juga tatkala dia masuk rakaat ketiga afan di salat kemudian dia ragu dalam salatnya. Ini rakaat ketiga atau rakaat keempat? Ini yang ketiga atau keempat ini? Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia mengatakan ini yang keempat sehingga setelah itu dia duduk kemudian salam, tasyahud kemudian salam? Ataukah dia menganggap ini yang ketiga, tentunya dia nambah satu rakaat lagi. Apa yang dilakukan? Menambah Ya, berarti dianggap itu rakaat yang ketiga. Kenapa? Karena yang sudah pasti adalah rakaat ke tiga. Yang diragukan adalah empatnya. Nah ini ikhwani kaum muslimin e, contoh ya yang yang dipraktekkan oleh para ulama untuk mengamalkan sabda yang telah disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Da'ma yaribuka ila ma yaribuka." Namun jika seandainya keraguan itu muncul setelah amal selesai maka nggak usah antum perhatikan. Enggak usah antum perhatikan contoh setelah nikah satu minggu setelah nikah dia berragu kemarin akadnya sah atau enggak ya <laughs> kemarin akadnya sah atau tidak ya sah atau tidak ya ragu saya nanti sudah halal enggak dengan saya Kemarin saya masih ragu akad yang dilakukan dengan saya itu sah atau tidak. Maka saya menurutnya mengatakan jangan pikirkan ini. Karena jika seandainya ibadah sudah berlalu, maka kalau ada keraguan maka itu was was was. Ini ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Kemudian ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah, ini hal yang pertama yang yang dikatakan oleh para ulama sebagai kaidah dalam agama al-akhdhu bil yakin. Al yakin la yuzalu bisyak. Kita harus membangun agama kita di atas perkara yang kita yakin, yang tidak kita ragukan. Kemudian yang kedua tarkus mustabihat, dalil uh, hadis ini juga merupakan kaidah dalam perkara meninggalkan perkara mustabihat dan ini perkara meninggalkan mustabihat ini sudah kita bahas dalam pembahasan hadis keberapa ya keempat ya eh enam hadis Nu'man bin Bashir hadis keberapa itu ya Iya, keenam yang keenam ya hadis Numan bin Bashir radhiyallahu anhu di mana Nabi kita yang mulia SAW bersabda innal halala bayinun wa innal harama bayinun wa bainahuma umur mustabihat yang halal itu jelas yang haram jelas antara keduanya ada perkara yang mustabihat ini sudah kita jelaskan secara garis besar karena itu para ulama mengatakan hadis da'ma buka ilama buka ini hakikatnya sama dengan pembahasan al halalu bayin wal haramu bayin wa bainahuma umurum mustabihat meninggalkan perkara-perkara yang masih samar meninggalkan perkara-perkara yang masih diragukan ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum musliman muliakan oleh Allah namun di sini kita akan sedikit berikan tambahan bahwa orang yang meninggalkan perkara yang diragukan perkara meninggalkan perkara yang diragukan meninggalkan perkara yang subhan, maka orang ini disebut dengan wari sifat yang dilakukan olehnya adalah warak jadi warak. Kita sering mendengar kalimat warak sekali orang itu. Ini kalimat yang sering apa namanya? disandingkan dengan apa kalimat zuhud ya kan? Sangat zuhud, sangat warak orangnya. Nah, maka insya Allah kita akan sedikit bahas tentang warak itu apa. Sedangkan zuhud nanti insya Allah ada pembahasan masalah zuhud dalam hadis yang khusus. Nabi SAW mengatakan izhad eh, dunya yuhibbuk Allah wa zhad fi ma'indan nas yuhibbukan nas. Insyaallah nanti di sana kita akan bahas masalah zuhud walaupun Eh, keduanya memiliki eh, makna yang sama, cuman zuhud di atas suara, Zuhud di atas di atas wara. Ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah, orang yang meninggalkan mustabihat itu disebut orang yang memiliki sifat wara. Orang yang memiliki sifat sifat wara. Karena itu para ulama rahimahullah taala mengatakan al-wara secara bahasa maknanya al-kaf menahan diri dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Ini wara secara bahasa. Makanya para ulama ahli bahasa tatkala mengatakan al-wara huwa taqwa. Wara itu hakikatnya adalah takwa kepada Allah tabaraka taala. Sedangkan secara istilah para ulama mengatakan istinabus syubhat khaufan minal wuqu'i fil muharramat. Menjauhi perkara-perkara syubhat karena takut terjatuh ke dalam perkara yang haram. Jadi sama pembahasan dengan hadis Nu'man bin Bashir faman ittaqa syubhati faqad istabra li dinihi wa irdi faman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram siapa yang terjatuh ke dalam syubhat maka hakikatnya ia telah terjatuh ke dalam perkara haram jadi intinya sama pengertian wara itu apa meninggalkan perkara syubhat karena takut jatuh ke dalam perkara haram jadi orang yang melaksanakan hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu dan melaksanakan hadis Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma di dalam hadis ini maka orang ini disebut dengan orang yang memiliki sifat apa? Wara. Kenapa? Karena sifat wara adalah sifat tatkala orang tadi melak meninggalkan perkara yang meragukan karena takut jatuh ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah tabaraka taala. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat muliakan oleh Allah. Namun sifat wara ini tidak mungkin muncul dengan benar kecuali dari orang yang istiqomah di atas agama Allah Taala. Karena ada sebahagian kata para ulama, dia berusaha menjauhi syubhat tapi tidak menjauhi yang haram. Yang syubhat dia jauhi, yang haram dia dia lakukan. Ini kaum muslimin terbalik Seharusnya yang pertama harus antum perhatikan, kalau antum mau menjadi orang memiliki sifat wara, tinggalkan apa? Haram terlebih dahulu. Antum latih diri antum untuk meninggalkan setiap perkara yang diharamkan oleh Allah taala. Kemudian naikkan tingkatan menjadi orang memiliki sifat wara, menjauhi perkara yang sama, yang halal dan haramnya masih samar bagi antum. Ini ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah taala. Karena itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dalam menjawab pertanyaan tentang darah nyamuk tadi dari seorang penduduk Irak, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu heran. Hukum darah nyamuk memang syubhat masih bagi dia. Syubhat. Apakah dia najis atau tidak? Dan dia berusaha ingin menjauhinya. Dia berusaha ingin tahu hukumnya, menghilangkan kesamaran. Akan tetapi salah. Kenapa? Karena dalam perkara yang jelas-jelas haram, mereka tidak meninggalkannya. Makanya Abdullah bin Umar mengatakan, "Undur ilahada lihatlah kepada lelaki ini. Dia bertanya kepadaku tentang darah nyamuk, akan tapi dia bunuh uh, cucu siapa? Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang warak hendaknya, orang yang warak yang benar, sifat warak yang benar adalah meninggalkan perkara yang haram terlebih dahulu baru kemudian tingkatkan untuk menjauhi setiap perkara yang masih syubhat. Ini khwani kaum muslimin muliakan oleh Allah. Karena itu para ulama mengatakan bahwasanya warak yang benar, warak yang sesuai dengan syariat Islam adalah warak dari orang yang istiqamah di atas jalan Allah. Ini yang pertama ikhwan kaum muslimin muliakan oleh Allah taala. Kemudian perhatikan, warak itu orang yang memiliki sifat warak bukan hanya meninggalkan saja, meninggalkan perkara yang samar. Akan tapi warak termasuk di dalamnya adalah melakukan perkara yang diperintahkan. Karena sebagian orang mungkin berpikir yang namanya wara itu meninggalkan yang ini, meninggalkan yang itu. Akan tapi hakikatnya wara itu sebenarnya masuk di dalam aturuk, dalam perkara yang mesti ditinggalkan, masuk juga dalam perkara al-awamir, perkara yang mesti dilakukan. Karena itu ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah tabaraka taala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana nukil oleh Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa wara itu pengertiannya yang tepat. Ini agak berbeda dengan pengertian pertama yang kita sebutkan pengertian yang tepat beliau sebutkan pengertian ini pengertian yang lebih umum al-wara tarku ma yukhafu dararuhu fil akhirah Wara itu adalah meninggalkan setiap perkara yang ditakutkan mendatangkan mudarat di akhirat. Sebagian ulama mengatakan ini, ini pengertian lebih dalam, pengertian yang lebih luas dari sekedar meninggalkan perkara yang samar, takut terjatuh ke dalam perkara yang haram. Kalau pengertian ini disebutkan Syaikhul Islam Taimiyah meninggalkan setiap perkara yang ditakutkan akan mendatangkan mudarat di mana? Di akhirat. Ini wara. Maka ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah. Wara yang seperti ini kata para ulama tentunya meninggalkan yang haram ini jelas. Meninggalkan syubhat ini jelas. Dan para ulama mengatakan melakukan perkara yang diwajibkan dan berusaha untuk meninggalkan yang makruh juga termasuk wara dalam pengertian syahud Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Jadi jangan kita bayangkan bahwa saya wara itu hanya meninggalkan, akan tapi menjaga perintah-perintah Allah, melakukan perintah-perintah Allah ini juga ter termasuk apa? Wara. Ini khawani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala. Makanya para ulama mengatakan ayatajannabu al-harama wa shibhahu wa yaf'alul wajib wa shibhahu. Melaku meninggalkan yang haram dan perbuatan yang semisalnya seperti makruh kemudian melakukan perkara wajib dan perbuatan semisalnya seperti sunnah. Ini orang yang memiliki sifat wara. Ini khani kaum muslimin muliakan oleh Allah tabaraka taala. Dan sifat ini, sifat wara adalah sifat yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Sifat yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita, khususnya di zaman kita saat ini. Di zaman kita saat ini, jangankan meninggalkan perkara yang takutkan ada mudaratnya di akhirat meninggalkan perkara yang masih hukumnya samar karena takut terjatuh ke dalam perkara haram. Di zaman kita yang sudah jelas-jelas haram saja dilakukan. Berarti jangankan harapan sifat wara, sifat kewajiban sebagai seorang muslim saya sudah hampir hilang. Makanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari hadis Hudzaifah bin Yaman, Nabi mengatakan, "Fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah." wa khairu dinikum alwara. Nabi SAW katakan, ilmu, keutamaan ilmu itu jauh lebih baik daripada keutamaan ibadah. Kenapa? Karena ilmu, ilmu ini akan menerangi ibadah. Dan tatkala Anda belajar, tatkala Anda belajar, kemudian Anda ajarkan ilmu Anda, maka ini jauh lebih utama dari hanya sekedar sholat sekian rakaat. Kenapa ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah? Karena pahala yang dijanjikan oleh orang yang mengajarkan kemudian ilmu yang diajarkan kemudian diamalkan ini jauh lebih banyak daripada hanya sekedar ibadah. Bahkan Imam Ahmad tatkala ditanya, mana lebih utama antara seorang yang melaksanakan sholat sekian rakaat di tengah malam dengan orang yang di tengah malam belajar? Maka dia mengatakan yang lebih utama adalah belajar. Kenapa? Karena tatkala dia belajar, dia bisa mengajarkan ilmunya, maka kebaikan untuk dirinya dan kebaikan untuk orang lain. Tapi tatkala dia beribadah, maka kebaikan itu hanya untuk hanya untuk dirinya. <clears throat> Jadi kemudian Nabi SAW mengatakan wa khairi dinukum wara sebaik-baik agama yang kalian punya adalah sifat sifat wara. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan ya Abu Hurairah kun warian takun abadan nas. Wahai Abu Hurairah, jadilah engkau orang yang memiliki sifat wara, maka engkau akan menjadi seorang manusia, seorang hamba yang ahli ibadah. Ini ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah tabaraka taala. Makanya kita lihat Nabi kita yang mulia SAW memiliki sifat yang sangat luar biasa ini. Para sahabat juga. Apa kata Nabi kita yang mulia SAW? Suatu hari tatkala aku masuk ke dalam rumah, aku dapati sebutir kurma di bawah kasurku. Sebutir kurma di bawah kasurku, tempat tidur. Kemudian aku berniat untuk memakannya. Akan tapi aku urungkan niatku karena takut itu adalah harta zakat. Ini warak luar biasa. Ini warak luar biasa. Aku takut itu harta zakat. Dan coba juga perhatikan ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah bagaimana Al Hasan bin Ali yang tadi kita sudah sebutkan riwayatnya. Dalam sebagian riwayat dia mengambilnya, memakannya kemudian Nabi SAW katakan kih, kih, memerintahkan untuk mengeluarkannya memaksa untuk mengeluarkannya. Kemudian Nabi SAW katakan kepadanya, padahal anak kecil, Nabi mengatakan, Ama alimta, Apakah engkau tidak tahu wahai Hasan? Padahal anak kecil coba khitab Nabi kepadanya sama seperti Nabi berbicara dengan orang besar. Nabi mengatakan, apakah engkau tidak tahu wahai Hasan? Keluarga kita ini haram makan sedekah. Padahal disebutkan dalam riwayat lain, Hasan ini mendapatkan itu kurma bukan di tempat zakat tidak, tapi di suatu tempat yang kemungkinan itu adalah harta zakat, kemungkinan tidak. Tapi Nabi tetap perintahkan dia untuk memuntahkannya karena ditakutkan ini syubhat ditakutkan kalau sani itu perkara yang diharamkan oleh Allah tabaraka taala ini ikhwani warak yang sangat luar biasa kemudian coba perhatikan Abu Bakar radhiyallahu an juga hadisnya juga masyhur bagaimana sifat warak Abu Bakar Aisyah bercerita sebagaimana dalam hadis riwayat Al-Bukhari karena li Abi Bakar gulamun yukhriju lahul kharaj Abu Bakar punya seorang budak yang di dibebankan oleh Abu Bakar membayar atau memberikan uh, sekian harta setiap bulannya atau setiap harinya. Budak sahaya yang Abu Bakar memerintahkan dia bekerja dan setiap uh, apa namanya? setiap waktu yang sudah ditentukan dia harus memberikan beberapa bahagian daripada hasil usaha yang dia lakukan. Wa Abu Bakar ya'kulu min kharajihi. Abu Bakar selalu memakan daripada hasil yang dihasilkan oleh budak ini dan setiap hari tatkala dibawakan makanan itu Abu Bakar selalu bertanya tentang makanan tadi selalu bertanya suatu hari suatu hari dibawakan suatu makanan Abu Bakar tidak bertanya dia langsung menyantapnya maka budak tadi mengatakan faqala gulam tadri ma ya Abu Bakar tahu engkau makanan engkau makan itu makanan apa sebenarnya faqala Abu Bakar wa ma huwa makanan apa yang saya makan tadi Qala kuntu takahantu li insanin fil jahiliyati wa ma uhsinul kihana. Ya Abu Bakar dulu semasa jahiliyah. Semasa jahiliyah aku pernah meramal melakukan aktivitas meramal kepada satu orang di masa jahiliyah padahal aku bukan tukang ramal. Aku hanya eh, pura-pura berdusta dengan mereka aku meramal. Kemudian karena aku meramal itu maka mereka memberikan upah kepadaku. Karena di masa jahiliyah, masya Allah, tukang ramal itu sebelum diutusnya Nabi Sallam, tukang ramal itu bisa dikatakan hampir 99% ramalan mereka itu benar. Di masa jahiliyah sebelum diutusnya siapa? Rasulullah. Setelah Nabi diutus, penjagaan pintu langit di diperketat. Ya, penjagaan pintu langit diperketat. Sehingga karena hasil eh, karena aku meramal mereka, akhirnya mereka memberikan, mereka memberikan. Nah, mereka memberikan suatu upah kepadaku. Seakan memang aku tukang ramal padahal tidak. Maka hasil itu aku berikan makanan dan aku bawakan kepadamu dan itulah yang kau makan. Itulah yang kau makan. Coba ikhwan kaum muslimin muliakan oleh Allah. Sebenarnya Islam telah memberikan uh, ketentuan bahwasanya masa lalu di masa jahiliyah ini dimaafkan semuanya. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu taala anhu teringat kenapa beliau harus memuntahkan. Beliau sampai memasukkan tangannya kemudian memuntahkan semua yang ada di perutnya. Karena beliau teringat Nabi kita yang mulia SAW mengharamkan setiap hasil daripada hal-hal yang seperti ini. Perdukunan, ramal, dan seterusnya. Nabi katakan hasilnya adalah haram. Maka beliau teringat dengan itu. Beliau teringat dengan itu dengan larangan itu, tapi di sisi lain beliau tahu bahwasanya memang di masa jahiliyah semua dimaafkan apa yang mungkin pernah terambil di masa jahiliyah yang diharamkan oleh Allah itu dimaafkan. Cuman masih antara halal dan haram ini masih samar bagi Abu Bakar kala itu. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau masukkan tangan ke mulut, beliau muntahkan semua isi perutnya demi untuk mengeluarkan makanan yang dimakan dari menurutnya perkara yang masih syubhat tadi. Ini khwani kaum muslimin muliakan oleh Allah orang-orang yang memiliki sifat apa? Sifat wara memiliki sifat wara. Dan banyak ya, banyak contohnya di kalangan eh, sahabat, bahkan Nabi Salam juga bercerita tentang orang sebelum kita. Dia membeli satu tanah dengan saudaranya, kemudian kiranya di tanah tersebut ada emasnya. Ya, dia dapatkan harta karun emas. Kalau kita mungkin beli tanah tiba-tiba ada harta karunnya, kira-kira gimana? Wah, ini rezeki nomplok ini. Ya kan? Kalau dia tidak, Nabi ceritakan orang terdahulu dapat, maka dia langsung balik lagi setelah dia miliki tanah tadi dan sah dia bayar, dia dapat rupanya ada harta karun yang banyak, emas, maka dia balik ke yang punya. Dia mengatakan, "Akhiu saudaraku, aku beli kepadamu tanah, sedangkan harta karun tidak aku beli. Ini harta karun milikmu." Maka yang punya tanah bilang, "Akhi, ana jual kepadamu semuanya. Apapun yang kau dapat di situ itu sudah sah milikmu." "Enggak, ini milikmu." Ya, akhi, Masya Allah, berantem untuk yang seperti ini ya tolak menolak untuk yang seperti ini mungkin kalau ada kita ya udahlah nggak usah berantem untuk saya saja kan gitu untuk saya saja tapi akhirnya sampai ke pengadilan mereka subhanallah ini sifat warak mereka mereka dalam perkara-perkara yang masih syubhat mereka betul-betul nggak mau apalagi yang yang haram makanya orang yang bisa memiliki sifat warak ini ini orang yang istiqamah di atas jalan Allah ini masya Allah waroknya dia. Tapi yang haram dia lakukan enggak warok enggak benar ini. Ini warok enggak benar. Ini hanya lipstik saja. Zohirnya warok tapi batinnya tidak. Ini khwani kaum muslimin. Akhirnya mereka ke pengadilan, hakim. Enggak juga dapat keputusan. Terakhir hakim ngambil jalan tengah. Kamu punya anak? Iya, saya punya anak laki-laki. Kamu? Saya punya anak perempuan. Ya sudah nikahkan mereka, berikan harta ini kepada mereka berdua. Sepakat mereka akhirnya nikahan mereka dikasih emasnya tadi ke mereka. Ini masya Allah, ini warak yang sangat luar biasa, warak yang sangat luar biasa. Sampai salaf kita juga melakukan hal itu. Disebutkan bahwasanya ada satu surat diberikan pada seorang salaf dari kota lain dia mengatakan harga ini sudah mulai naik di sini. Maka engkau beli sebanyak-banyaknya di kotamu karena di kota itu harganya masih masih standar. Sedangkan di kota ini suatu saat pasti akan naik. Maka engkau ambil banyak-banyak dengan modal besar yang kau punya, engkau ambil. Karena suatu saat berarti di kota itu akan akan naik harga e, satu bahan ini. Maka ikhwan kaum muslimin muliakan oleh Allah, dia beli semuanya, dia borong. Tidak lama setelah dia borong dari seorang pedagang besar, belum baru berapa saat saja dia sudah untung 30 ribu dinar. Baru beberapa saat saja maka dia merasa, ya Allah ini halal atau tidak? Ragu bagi dia, syubhat mungkin bagi dia. Akhirnya dia datang ke yang penjual. Dia mengatakan, akhi, tadi sebenarnya saya dapat info dari teman anda di kota sana yang mengatakan harga bahan yang anda beli ke antum ini suatu saat akan naik. Tapi anda nggak kasih tahu sama antum. Maka anda borong semua sama antum. Kayaknya ini nggak halal lah. anda balikkanlah ke antum. Kalaupun 30 ribu itu ada untung, maka itu kayaknya untung antum bukan untung anak. Oh enggak, kata saudaranya. Itu sudah membeli, udah sah, ambillah silakan. Enggak ya akhi, udahlah ambil saja. Pulang dia. Enggak bisa tidur, bisunya balik lagi. Dia bilang anak betul nggak bisa nih kayaknya. Terakhir barulah dengan terpaksa diterima pengembalian apa namanya barang tadi. Ini khwani warak yang sangat luar biasa. Tapi ingat, warak seperti ini bisa muncul dari orang benar-benar meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Taala. Maka langkah awalnya yang haram kita jauhi, yang haram kita kemudian kita tingkatkan. Karena banyak orang terbalik ya, banyak orang terbalik. Dalam beribadah banyak orang terbalik. Contoh, banyak orang terbalik dia jadikan kaki sebagai uh, kepala, kepala sebagai kaki. Masya Allah, perkara sunnah luar biasa. Perkara-perkara hukumnya sunnah, salat qiyamul lail Masya Allah, salat uh, eh, rawatib Masya Allah. Tapi perkara-perkara wajib dia lalaikan. Ini terbalik ini orang seperti ini. Dia mesti menjaga yang wajib, baru kemudian dia sempurnakan dengan melakukan yang sun yang sunnah. Jangan antum jaga sunnah yang wajib antum lalaikan. Seperti orang sholat malam dari jam 2 Sepertiga akhir malam penuh sholat malam 4 juz dia baca, tapi subuhnya tidur Ini nggak ada gunanya Dia melakukan yang sunnah Tapi meninggalkan yang Yang wajib ya kawan Melakukan yang sunnah, meninggalkan yang wajib Ini salah Salah dalam beribadah Antum harus jaga yang wajib Baru kemudian sempurnakan dengan menjaga perkara yang yang sunnah. Demikian ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah tabaraka taala. Mungkin hanya ini insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang hadis yang juga sangat luar biasa walaupun pendek dia. Sebenarnya saya ingin eh, sempurnakan hadis ini pada pertemuan ini karena syarahnya cukup pendek. Akan tapi hadis ini sangat luar biasa dan insyaallah Allah eh, memberi pencerahan kepada kita bagaimana sebenarnya kita bersikap. Nabi kita yang mulia salam bersabda min husni islamil mar'i tarkuhu yakni termasuk tanda kebaikan Islam seorang hamba tatkala dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuknya. Karena begitu banyak, begitu banyak kita melakukan perkara-perkara yang nggak ada manfaatnya dunia akhirat tetap kita lakukan. Tetap kita lakukan, tetap kita lakukan padahal nggak ada manfaatnya. Dari baik perkataan, kadang kita berkata dengan perkataan yang nggak ada manfaatnya kalau kita ucapkan atau kita mendengar satu perkata apa, eh, eh, eh, cerita yang kita terus dengarkan padahal nggak ada faedahnya dunia akhirat kita mendengarkannya begitu juga dengan melakukan perkara-perkara yang nggak ada manfaatnya dunia akhirat ini Nabi Sallam katakan min husni islamil mar'i tarkuhu malayani insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan akan datang kita berdoa kepada Allah Taala mau kiranya apa yang kita sampaikan memberikan faedah kepada kita memberi pencerahan kepada kita kita akhiri sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi washabihi tabi'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Adakah kadar barang temuan yang boleh dimanfaatkan? Baik, uh, secara umum kita kaitkan dengan barang-barang temuan yang ada di negeri kita walaupun mungkin dalam pembahasan fikih ada beberapa barang yang tidak ada ya di negeri kita seperti misalnya seorang dapatkan unta Nabi SAW mengatakan apa urusanmu dengan dia ya dia bisa bertahan untuk uh, tidak minum sekian hari kemudian dia juga bisa pulang ke tuannya dalam artian Nabi katakan itu bukan hal yang boleh antum ambil tapi kita kaitkan jawaban untuk pertanyaan ini dengan barang-barang yang ada mungkin yang sering kita temukan di daerah kita. Di mana barang temuan ikhwan kaum muslimin muliakan oleh Allah terbagi menjadi beberapa bagian yang saya akan sebutkan yang yang mungkin kita butuhkan saja. Pertama barang temuan yang tidak dicari kembali oleh orang yang kehilangan ya, dia kehilangan sesuatu, dia tidak akan mencari barang tadi kembali terkait dengan orang yang ekonominya menengah ke atas. Jadi orang yang kehilangan barang sesuatu dan ekonominya menengah ke atas, menengah ke atas, ekonominya menengah ke atas, tatkala kehilangan barang tersebut dia tidak mencari kembali barang tadi, maka barang tadi kalau antum dapat, antum boleh manfaatkan langsung. Ya. Ini ikhwan kaum muslimin muliakan oleh Allah tabaraka taala. Tapi kalau orang yang kehilangan, memiliki ekonomi menengah ke atas tadi, kehilangan pasti dia akan kembali mencari lagi. Maka antum boleh mengambilnya, tapi tidak boleh langsung antum manfaatkan, kecuali apabila antum umumkan selama satu tahun. Antum umumkan di radio, antum umumkan di televisi, antum umumkan di surat kabar. Hah? Wah, berat kan Ustaz? Ya ngapain antum ambil kalau berat? Enggak ada urusan. Ya mubadir Ustaz. <laughs> mubadir Ustaz. Ya, kalau antum ambil itu tugas antum. Nah, ini kalau barang tem barang temuan tadi memang kalau jatuh dicari orang lagi. Saya katakan menengah ke atas, bukan menengah ke bawah. Karena kadang-kala ada orang seribu pun balik lagi deh. Naik kereta misalnya sampai Binjai, saya jatuh uang seribu saya. Ah balik lagi saya cari. Misalnya ada mungkin ada seperti tapi kalau sepertinya kan nggak mungkin. Nah, jadi intinya kalau orang kehilangan dia akan cari kembali uang tadi atau barang tadi maka barang ini antum boleh ambil tapi antum umumkan satu tahun. Nah, ikhwani kaum muslimin muliakan Allah. Tapi kalau jatuh tidak dicari kembali maka silakan antum manfaatkan. Contohnya mungkin uang 500 rupiah ya. Nah, antum ambil, antum manfaatkan. Ini soal masalah. Tapi kalau seandainya barang itu bernilai akan dicari kembali orang-orang yang kehilangan, maka ini tidak boleh langsung antum manfaatkan. Kalaupun seandainya sudah antum manfaatkan, toh ada yang mencarinya tetap harus antum kembalikan. Atau sudah satu tahun antum dapat emas, satu tahun antum umumkan tidak ada yang mengaku. Kemudian antum gunakan, boleh antum gunakan. Tapi nanti kalau setelah tiga tahun datang dan sifatnya sama, yang dia minta sesuai dengan antum yang dapat, antum dapatkan, maka antum harus kembalikan juga. Dia seperti amanah. Dia seperti seperti amanah. Wallahu taala alam. Ustadz saya tidak ditegur sapa sama teman saya titik-titik. Saya tidak sebutkan mungkin kelompok tertentu di sini. Ya, tidak ditegur oleh teman saya yang ini ini memiliki paham tertentu dan kelompok tertentu dikarenakan saya mengaji di salafi. Apakah ini termasuk pemutusan silaturahmi? Perlu diperhatikan ikhwani, memutus hubungan silaturahmi itu adalah hubungan Eh, kekeluargaan yang ada keterkaitan darahnya dengan antum itu yang disebut dengan memutus hubungan silaturahim. Antum memutus hubungan dengan uh, silaturahim dengan ayah, dengan ibu, dengan paman, dengan anak paman. Ini yang memutus hubungan silaturahim. Yang ancamannya keras dalam syariat. Yang ancamannya keras dalam syariat. Tapi itu pun jika saatnya antum tidak memutusnya, mereka yang memutusnya tapi antum tetap berlaku baik kepada mereka tapi mereka tetap menjauhi antum maka antum tidak terkena dosa ini kalaupun itu adalah hubungan yang ada keterkaitan famili dengan antum kerabat dengan antum tapi kalau teman misalnya ini nggak nggak masuk dalam pemutusan hubungan silatur silaturahim teman-teman yang tidak ada hubungan darah dengan kita tidak ada hubungan kerabat dengan kita Terkala kita memutuskan hubungan dengan mereka ini sebenarnya bukan memutus hubungan silaturahim yang diancam dalam syariat tapi tetap seorang yang memutuskan hubungan dengan saudaranya, tidak mau berbicara, membaikot saudaranya, ini juga termasuk dosa. Nabi SAW katakan, di, tidak dihalalkan bagi seorang muslim ayah jura akhahu fauqatalat. Tidak halal bagi seorang muslim membaikot saudaranya lebih daripada tiga, tiga hari kata Nabi SAW. Jadi kalau antum mau membaikot si fulan, membaikot si fulan karena antum mungkin sakit hati kepada dia, silakan baikot, tapi tidak boleh lebih dari tiga hari. Nabi SAW katakan wa khairuhuma dan sebaik-baik mereka berdua adalah yang memulai menegur, yang memulai mengucapkan salam. Nah, kayak kalau ingin membaikot seorang muslim tidak boleh lebih dari tiga hari. Allahumma kecuali kalau baikotnya terkait dengan masalah agama. Sebagaimana Nabi SAW membaikot Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi, Hilal bin Umayyah selama 50 hari 50 malam. Ini terkait dengan hajar terkait dengan eh, apa namanya peringatan dalam agama. Tapi kalau untuk urusan dunia maka tidak boleh lebih dari tiga hari. Tidak boleh lebih dari tiga hari. Ya. Dan kalau seandainya membaikot antum itu adalah saudara antum sesama muslim, dia tidak mau berbicara dengan antum, tidak mau bertutur sapa dengan antum, tidak mau mengucapkan salam dengan antum. Kalau ketemu dengan antum dia mencari jalan yang lain misalnya, tapi antum berusaha untuk terus berbuat baik kepadanya, insya Allah yang berdosa itu dia. Inilah yang diancam oleh Nabi SAW dalam sebagian hadis. Tiga orang yang solatnya tidak akan diangkat. Bahkan tidak melebihi telinganya, kata Nabi. Tidak melewati apanya? Telinganya. Salah satu di antaranya orang yang seperti ini. Memutus hubungan dengan seorang muslim. Ya, memutus hubungan dengan seorang seorang muslim. Wallahu ta'ala Eh, yang dimaksud dengan membaikot di sini bukan hanya sekedar menghindar. Akan tapi kalau antum ketemu, antum nggak mengucapkan salam, ini baikot namanya. Karena hak dia adalah kita ucapkan salam kepadanya. Jadi kalau menghindar ini e, menghindar maksudnya kalau terkait dengan lisannya mungkin antum tidak duduk bersama dengan dia. Tapi kalau ketemu antum jangan perengus, antum jangan pasang wajah sebagaimana antum bertemu dengan seekor singa. Jadi antum biasa ketemu dengan dia assalamualaikum antum salam. Tapi kalau untuk berbicara karena mungkin menjaga agar tidak muncul dari perkataan bisa menyakitkan hati antum itu silahkan. Tapi kalau ketemu assalamualaikum, dia mengucapkan salam antum wajib menjawabnya. Tapi kalau baikot ini memang dia mengucapkan salam antum nggak akan jawab. Antum nggak akan mengucapkan salam kepada dia. Itu namanya baikot. Tidak akan berbicara kepada dia. Kalaupun dia mengajak bicara, antum diam antum pergi. Tapi kalau antum berusaha menghindari kalau ketemu ucapkan salam, dia mengucapkan salam antum jawab. Ini sebenarnya bukan membaikot namanya. Tapi menjaga jarak. Dan itu tidak masalah, tidak bertentangan dengan syariat selama memang yang antum e, menjaga jarak dengannya adalah orang mungkin menurut antum kalau dekat dengannya akan menambah kerusakan hati antum. Ini wallahu taala alam. Apa solusi Nabawi dari kenaikan harga-harga barang? Selain dari berdoa dan memurnikan ibadah kepada Allah dan menjauhkan diri dari makanan-makanan yang haram. Sebenarnya solusi yang antum tanyakan sudah antum jawab di sini. Ya. Maka kalau dikatakan selain, tidak ada yang lain kecuali yang antum sebutkan di sini solusinya. Antum bertanya di pertanyaan antum sudah ada solusinya. Ini solusi nabawi. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ada lima perkara yang Nabi sallam berdoa agar kiranya orang-orang muhajirin orang-orang muhajirin tidak mengalami keadaan tersebut. Nabi SAW mengatakan, "Walam yanqusul mikyala wal mizana illa ukhidu bis sinin wa shiddatil maunah wa jawri sultani alaihim." Di antara yang Nabi SAW berdoa agar kiranya orang-orang muhajirin tidak tertimpa dengan perkara-perkara ini, tidaklah mereka mengurangi sukatan dan timbangan mereka. Melakukan kecurangan dalam perdagangan mereka, muamalah mereka, satu kaum tidak melakukan ini, kecuali pasti mereka akan ditimpakan kesulitan. Allah menimpakan kepada mereka asinin, kesulitan, peceklik dalam kehidupan mereka. Sulit. Kemudian syiddatil maunah. Syiddatil maunah sulitnya kehidupan harga melambung dan sebagainya. Wajauri sultannya alaihim dan kezaliman penguasa mereka yang menguasai mereka. Penguasa akan melakukan kezaliman kepada mereka, mengambil hak mereka dan tidak memberikan hak masyarakat. Ini jika saatnya banyak di antara kita melakukan kecurangan, melakukan eh, kecurangan, penipuan dalam muamalah, dalam dagang, perdagangan yang dilakukan oleh kita antara sama manusia. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan Allah Taala dalam ayat juga mengatakan bahwa kalau seandainya kita beribadah kepada Allah, kita dekat dengan Allah Taala, maka Allah SWT akan bukakan barakati minas sama, keberkahan dari langit dan dari dari bumi. Jadi solusinya tidak ada yang lain kecuali yang antum sebutkan di sini. Berdoa, memurnikan ibadah kepada Allah, menjauhkan diri dari makanan-makanan yang haram. Ini solusinya. Maka semakin kaum muslimin jauh dari agamanya, semakin kaum muslimin jauh dari Rabbul Alamin subhanahu jalla wa ala, maka pasti mereka akan merasakan semakin sulit hidup mereka. Semakin sulit hidup mereka. Ini ikhwan kaum muslimin. Jadi tidak ada solusi kecuali itu. Tapi jika seandainya, jika seandainya kita menghadapi hal sebagaimana kita rasakan sekarang, maka tidak ada yang kita lakukan kecuali memohon kepada Allah, memperbaiki ibadah kita, kemudian bersabar. Ya, seperti di sini sebutkan, di satu negara eh, satu liter dari minyak itu hanya 1.500 rupiah, di Indonesia 7.500. Ya, Alhamdulillah kita mengatakan nggak 10.000 misalnya kan, ya bersyukur, bersyukurlah. Ya kalau seandainya antum tidak mampu beli, jalan jalan kaki atau naik sepeda. Ya kita bersyukur-syukur ya ada hidup ini. Ya. Sembari kita berdoa kepada Allah agar kiranya Allah melapangkan kehidupan kita, memudahkan kehidupan kita. Tapi kalau sudah seperti ini yang kita lakukan, yang kita rasakan, mau mau mau ngapa kita? Ya berdoa kepada Allah perbaiki ibadah kita. Bukan kemudian kita memberontak, melakukan kerusakan, tambah sulit hidup kita. Karena pemberontakan dan pengerusakan itu termasuk bahagian mak maksiat kepada Allah taala. Ini ikhwan kaum muslimin muliakan oleh Allah taala. Jadi musibah yang menimpa satu kaum apapun bentuknya tidak akan bisa terangkat kecuali dengan taubat. Tidak akan bisa terangkat, tidak akan bisa di, di, diangkat oleh Allah, diselamatkan kita dari musibah tersebut kecuali bertaubat kepada Allah. Makanya Nabi Nuh alaihi salatu wasallam mengatakan wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilus sama alaikum Midrar dikatakan bahwa sebab turunnya hujan, sebab uh, banyaknya keberkahan diturunkan oleh Allah taala karena istighfar, bertaubatnya kita kepada Allah. Jadi intinya solusinya adalah mendekatkan diri kepada Allah taala, memperbaiki ibadah kita kepada Allah, berusaha untuk melakukan perbaikan, ya mendakwahkan kebaikan agar semua masyarakat berubah kembali kepada agama Allah taala wallahu taala alam. Apa perbedaan salafi dengan salaf? Mestinya sama, mengapa berbeda? Kita katakan mestinya berbeda, kenapa sama? <laughs> Ini iya kan? Beda lah, yang satu ada i-nya, yang satu nggak ada i-nya, antum gimana? Secara kalimat saja beda. Kalau dalam bahasa Arab salaf sin lam fa. Kemudian salafi sin lam fa ya. Beda, satu nisbah, satu orangnya. Salaf itu orang terdahulu dari kalangan sahabat tabi'in dan bau tabi'in itu salaf. Sedangkan salafi itu orang yang menisbahkan diri kepada mereka. Sama seperti Maidan. Medan. Nanti Maidan nih berarti orang Medan. Medan itu kotanya, Maidan ini orang Medan. Makkah tempatnya di sana. Makki orang maka ini nisbah, ya unisbah. Jadi beda. Antum salah? Enggak. Eh, Antum salafi insya Allah kita salafi. Tapi perlu kita ingatkan bahwasanya kata salaf ini kata mulia. Kata salaf kata mulia, kata salafi juga kata mulia. Jangan sekedar mulia di bibir saja, tapi dalam penampilan tidak ada mulianya. Jadi seorang yang kembali kepada manhat salaf adalah orang yang kembali kepada manhat Rasulullah, manhat sahabat. Dalam semua hal, bukan hanya dalam bab akidah saja. Ya, akan tapi dalam semua hal sampai dalam bab akhlak. Anak salafi tapi kerjanya main kartu. Salafi kerjanya main kartu gimana? Rusak kalimat salaf itu tatkala antum dengan bangga mengatakan salafi tapi kerja antum main seperti itu. Sambil merokok antum mengatakan saya salafi. La haula wala quwata illa billah. Hah? Alam tara anna sayfa yang kusuqadruhu idza qila anna sayfa amdha minal al-'asa. Apakah engkau tidak sadar bahwasanya pedang itu akan jatuh harga martabatnya kalau sana engkau mengatakan pedang itu lebih tajam dari sebatang tongkat. Masa tongkat disamakan dengan apa? Dengan pedang. atau mengatakan salaf tapi bentuk antum seperti itu. Jadi jangan antum salah, ya, jangan antum mudah menisbahkan diri kepada salaf, tapi intinya silahkan antum menisbahkan diri kepada salaf akan tapi mari sama-sama kita benahi akidah kita, amalan kita, akhlak kita. Bagaimana salaf bermuamalah, bagaimana salaf berbicara dan seterusnya. Ini ikhwan kaum muslimin muliakan oleh Allah. Jadi beda ya antara salaf dengan salafi, beda. Wallahu a'lam. Sebagaimana beda antara Maidan dengan Maidani, kan beda. Saya dari Maidani, salah. Saya dari Maidani. Saya dari Medan. Saya ketemu dengan orang Maidani betul. Ya, Allah a'lam. Ustaz, apakah salat Isra dengan salat duha itu sama? Sama. Ini dua nama duha dengan Isra dua nama yang hakikatnya satu. Cuman kalau Isra itu salat dilakukan di awal waktu salat duha. Ini eh, penjelasan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah taala. Jadi sama antara salat Isra dengan salat duha. Akan tapi kenapa disebut Isra? isyrak adalah sholat duha yang dilakukan di awal di awal waktu. Karena waktu duha itu semenjak matahari terbit sepenggalan sampai menjelang waktu is istiwa. Sholat yang dilakukan di waktu ini disebut dengan sholat sholat duha. Jadi sholat isyrak dengan sholat duha sama-sama seperti mungkin qiyamul lail dan sebagainya, tahajud dan sebagainya. Ini adalah sholat dilakukan antara siap isya sampai menjelang fajar. Itu namanya qiyamul lail, disebut dengan tahajud, disebut dengan witir. Akan tapi kenapa tahajud? disebut sebagai tahajud karena dilakukan setelah tidur. Intinya sama, salat dilakukan antara setelah Isya sampai menjelang fajar wallahu taala alam. Apakah kurban hukumnya wajib? Khilaf, para ulama berbeda pendapat. Akan tapi Al-Imam Syafi'i mengatakan tidak layak bagi seorang yang mampu tidak berkurban. Tidak layak bagi seorang mampu berkurban tidak berkurban. Nabi kita yang mulia sallallahu setiap tahunnya berkurban. Maka tidak layak, walaupun sebagian ulama mengatakan dia adalah sunnah muakkadah yang rajih. Akan tapi tidak layak bagi orang yang mampu tidak berkorban. Tidak layak. Sebenarnya kalau tidak layak ini bahasa kita mungkin sebagian orang mengatakan ringan kali Ustaz. Memang kalau tidak layak ini sebenarnya berat. Sama seperti kemarin kita jelaskan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa udur, taubat tidak ada qadha. Orang mengatakan mudah kali taubat. Ini karena tidak paham kedudukan syariat. Orang yang melakukan sunnah itu pahalanya besar. Diberikan oleh Allah Taala janji termasuk diantara masuk ke dalam surga. Dan kesempatan itu hanya satu kali dalam satu tahun. Kurban ini satu kali dalam satu tahun. Makanya ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah sebagian ulama mengatakan apa hukumnya jika saat ini saya berhutang untuk berkurban? Boleh. Tidak masalah. Antum hutang kurban tidak masalah. Bahkan sebagian ulama e, mengatakan bahwasanya bagus seperti itu. Tapi dengan catatan tanpa hutang yang bukan sangat membebani ya. Antum punya ini kemungkinan besar di mungkin di bulan Muharram atau di bulan Syaban atau di bulan Rajab antum punya punya uang, tapi saat ini nggak ada antum hutang terlebih dahulu tidak masalah. Tapi kalaupun seandainya antum tidak mampu, tidak memaksakan diri, maka ini juga tidak masalah. Cuman bagi orang yang punya, punya uang, punya harta, bisa berkorban Malangka, ah, kita katakan sangat tidak layak sebagaimana kata para ulama untuk tidak berkorban. Sangat tidak layak. Ini syiar. Ini ya, wallahu alam. Dan masih ada kesempatan ya, masih ada ke kesempatan wallahu alam. Ustadz yang ingin saya tanyakan pengucapan usalli dalam salat itu tidak ada. Jadi niat salat yang diletakkan dalam hati itu kapan diniatkan Ustadz? Niat itu diletakkan sebagian mengatakan bahwa niat itu diletakkan ketika takbiratul ihram antara pengucapan Allah dan akbar. Jadi khwani, niat itu pengertiannya dalam bahasa adalah al-qasd wal iradah. Keinginan untuk melakukan satu ibadah, satu amal perbuatan, satu perbuatan keinginan itu sudah disebut dengan niat. Jadi niat letaknya di hati bukan berarti antum berhenti dulu sebelum takbir kemudian niat di hati bukan antum dari rumah ngambil air wudhu kemudian setelahnya pakai pakaian pakai lobe ambil sandal jalan ke masjid ini antum mau ngapain Hah? <laughs> antum mau ngapain nggak tahu san nggak sadar saya <laughs> jadi itu sudah niat ikhwan itu sudah niat nggak perlu lagi antum berdiri kemudian antum lafazkan niat di hatinya Niat itu keinginan otomatis dia. Maka mudah sebenarnya syariat ini. Antum ke dapur. Cuci tangan, ambil piring, duduk di meja makan, istri antum bilang, "Ngapain, Bang? Mau tidur." <laughs> ini nggak betul. Antum itu dengan itu antum sudah menunjukkan antum itu akan makan. Makanya, akhi, niat itu tidak perlu antum ucapkan di hati ya niatul amal niat untuk melakukan satu perbuatan itu sudah ada semenjak anda ingin melakukan suatu perbuatan dan anda melakukan aksi itu sudah ada niatnya makanya ikhwani orang yang ditulis dosa dan pahalanya itu kalau sudah beraksi dia walaupun belum terlaksana itu amal perbuatan belum terlaksana amal perbuatan antum sudah wudhu sudah wudhu sudah pakai pakaian tiba-tiba hujan deras antum nggak bisa berangkat ke masjid Dapat nggak sholat berjamaah antum walaupun antum sholat di rumah? Dapat. antum tadi nggak ada mengucapkan imaman atau makmuman dalam niatnya. Ya. Tetap antum dapat. Karena niat itu otomatis. Cuman yang perlu dikatakan, di, di, kita ingatkan, ada niat amal, ada niat makmul. Niat amal itu adalah niat untuk beramal itu otomatis tatkala Anda akan melakukan suatu perbuatan otomatis Anda sudah berniat. Sedangkan niatul makmul untuk siapa Anda beramal inilah ikhlas. Ini di atasnya dia. Di atas satu tingkatan di atas niat yang pertama. Untuk siapa Anda beramal? Itulah ikh, ikhlas lillahi subhanahu wa taala. Dan itu juga letaknya di mana? Di hati juga. Nah, gini. Jadi niat di hati itu tidak mesti antum lafazkan di dalam hati. Sebagaimana tidak mesti antum lafazkan melalui lisan wallahu taala alam. Bagaimana jika kita ragu ketika diundang makan di rumah orang Nasrani? Apakah tempat makan atau alat masaknya bersih dari makanan-makanan yang haram seperti babi, khamar dan lain-lainnya? Apakah boleh makan dan minum di rumah itu? Baik, eh, yang pertama, para ulama berbeda pendapat tentang apa hukum memakai bejana-bejana orang kafir. Sebagian mengatakan hukum asalnya adalah boleh dipakai tanpa dipersoalkan apakah dia najis atau tidak. Sebagian mengatakan tidak, mesti kita cek dahulu dia najis atau tidak. Pendapat yang paling e, berada di pertengahan sebenarnya, yang paling adil di antara dua pendapat ini adalah pendapat yang menyatakan bahwa jika seandainya keluarga Nasrani tadi adalah keluarga yang memang sehari-harinya kita tahu tidak bersih dalam hal ini. Tidak bersih dalam hal ini dalam artian memakan makanan yang yang haram-haram dan sebagainya, memasak masakan yang haram sebagainya, maka Nabi SAW katakan tidak boleh memakai bejadanya kecuali apabila dicuci terlebih dahulu. Itu pun kalau tidak ada yang yang lain. Nabi SAW pernah ditanya, apa nak kulufi aniyatihim? Apakah kami boleh makan dengan menggunakan bejana-bejana mereka? Nabi SAW katakan, jangan. Kecuali apabila kalian uh, tidak mendapati yang lain, maka cuci terlebih dahulu baru pakailah. Ini kalau memang keluarga tadi adalah keluarga yang apa? yang jorok ya, tidak bersih, eh, memakan makanan yang haram, maka cuci terlebih dahulu. Begitu juga kalau seandainya makanannya, kalau keluarganya seperti itu, ya minimal kita katakan syubhat. Minimal kita katakan syubhat. Maka paman waqa'a fi syubhati waqa'a fil fil haram. Tapi kalau seandainya keluarganya adalah bersih, karena ada dari sekte mereka yang memang tidak tidak mau makan seperti itu. Kita lihat bersih. bagaimana mungkin sebagian keluarga yang ada di kota Madinah kala itu maka hukum asal bejana mereka adalah suci. Kembali kembali kepada hukum asal sesuai dengan hadis di mana Nabi SAW menggunakan air dari uh, eh, girbah kulit dari seorang wanita musyrikah tanpa mengecek apakah ini bekas najis atau tidak. Jadi kalau memang keluarga tadi ada keluarga yang bersih, tidak ada masalah insya Allah taala wallahu taala. Apa sebenarnya pengertian takwa? Pengertian takwa termasuk pengertian yang sangat banyak para ulama memberikan definisi tentangnya akan tapi yang paling baik adalah pengertian disebutkan oleh seorang tabi bernama Talq bin Habib rahimahullah taala beliau mengatakan amal bi ta'atillahi ala nurin minallahi tarju takwa itu adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah yang engkau harapkan dengannya pahala dari Allah melakukan ketaatan melakukan perintah mengharapkan apa pahala ala nurim minallah. Kemudian ketakwaan, eh, ketaatan yang kita lakukan dengan harapkan pahala dari Allah itu juga didasari ilmu dari Allah. Wa anta maksiat ma'siyatahu, engkau meninggalkan maksiat dari Allah, maksiat yang dilarang oleh Allah, ala nurim minallah, di atas ilmu dari Allah, di atas ilmu takhafu azab Allah. Yang kau takutkan tatkala melakukan itu adalah tatkala meninggalkan itu adalah takut dari adab adab Allah. Ini pengertian takwa. Ini pengertian takwa. Tapi bisa juga diartikan dengan pengertian-pengertian yang lain. Semua ulama mengatakan takwa itu adalah melakukan perintah Allah meninggalkan larangan Allah tabaraka taala. Kan tapi pengertian Talak bin Habib adalah pengertian yang sempurna dari segala sisinya. Bukan sekedar melakukan perintah meninggalkan larangan, akan tapi didasari ilmu. Bukan hanya didasari ilmu saja tapi mengharapkan pahala dari Allah. Jadi ikhlas dan muta mutabaah. Maka pengertian Talak bin Habib adalah pengertian yang paling sempurna kata para ulama. Walaupun banyak ya memberikan definisi para ulama dalam hal ini yang semuanya intinya sama. Cuman mana yang lebih sempurna, mana yang yang kurang sempurna wallahu taala alam. Bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram apakah itu membatalkan wudhu? Ini ada perbedaan, Pak bersentuhan dengan seorang wanita yang bukan mahram. Sebenarnya kata mahram ini nggak perlu dimasukkan dalam pertanyaan. Karena para ulama yang berpendapat bahwasanya bersentuhan dengan wanita e, membatalkan wudhu itu tidak ada kaitannya antara mahram dengan tidak mahram. Intinya wanita. Kenapa saya katakan demikian? Karena dalil yang dipakai dalam madhab syafi'i adalah ayat yang Allah Taala mengatakan termasuk hal yang membatalkan wudhu adalah aula mas mastumun nisa atau menyentuh wanita. Nggak ada kata mahram di situ. Menyentuh wanita. Jadi wanita yang mahram, istri kita, selain istri kita, kalau menyentuh atau tersentuh, maka wuduknya batal. Ini pendapat pertama. Nggak ada kaitan dengan mahram atau tidak mahram. Bedanya kalau yang mahram itu boleh bersentuhan, kalau yang nggak mahram tidak boleh tapi kalaupun seandainya bersentuh, kedua-duanya membatalkan wudhu menurut, menurut pendapat yang pertama ini. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya menyentuh wanita atau tersentuh dengan wanita ini tidak membatalkan wudhu. Karena lamasa di dalam ayat yang dipakai dalam madhab syafi'i mengatakan batal wudhu. Kalau Imam Syafi'i mengatakan lamasa artinya menyentuh. Kalau pendapat yang kedua mengatakan artinya berhubungan badan. Ya, artinya berhubungan badan. Yang mana lama lamas dalam bahasa Arab ini memang memiliki dua arti. Bisa menyentuh kulit dengan kulit, bisa juga berhubungan badan. Maka Imam Syafi'i menguatkan pendapat makna bahasa Arab lama lamasa menyentuh kulit dengan kulit. Ulama yang lain mengatakan tidak, maksudnya berhubungan badannya ada khilaf. Ya, ada khilaf di kalangan para para ulama. Jadi kalau mungkin sebagian bermadhab dengan madhab Syafi'i mengatakan batal misalnya, ya mengatakan batal misalnya ya wudhu lagi kalau tersentuh atau kalau menyentuh. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak. Kenapa? Karena Nabi SAW sebelum sholat beliau mencium siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Tatkala beliau sholat beliau memegang kaki Aisyah radhiyallahu anha. Ya, yang sahih masa artinya adalah berhubungan perumahan badan. Ini yang membatalkan wudhu, bahkan ini hadas besar. Ini wallah alam ada khilaf. Tapi kalau mungkin berpendapat membatalkan ya berlapang dana kita dalam ini karena ini adalah khilaf fikih. Ini adalah khilaf hilaf fikih dan tidak bisa dipaksakan satu pendapat atas pendapat yang yang lain wallahu taala alam. Bagaimana hukumnya jika kita memiliki orang tua yang maunya dia senang Tetapi kesenangan anaknya tidak dia pikirkan Masya Allah Dan bagaimana cara menghadapinya Ya akhi, tatkala orang tua kita senang, antum kan sudah senang, kok nggak mikirkan senangan anak? Gimana antum? Kita itu senang kalau ayah ibu kita senang, itu sudah kesenangan. Maksud antum tidak memikirkan kesenangan antum mungkin dia membangun rumah bagus, tidak membangunkan rumah antum. Ya, dia punya tab, ingin punya tabungan banyak, tidak menyisihkan sebagian tabungnya ke tabungan antum. Itu salah antum. Jadi melihat orang tua senang, ayah ibu senang, kita sudah cukup senang. Jadi maksud tidak tidak memikirkan kesenangan antum itu apa maksudnya? Kita nggak paham juga ini. Hah? Antum mau nikah dibiayai semuanya, ya kehidupan antum nafkah antum ditanggung oleh orang tua. Ya Allah, jika seandainya ayah dan ibu kita tidak memikirkan kesenangan kita, mereka tidak mau hamil. Mereka tidak mau mendidik antum, mereka tidak mau memberi makan kepada antum. Apakah ini tidak cukup sebagai menunjukkan kalau mereka itu senang kalau antum senang, mereka bahagia kalau antum bahagia? Maka kita ingatkan bahwasanya ayah dan ibu kita kalau senang itu sudah cukup senang antum seharusnya. Ini yang harus kita pikirkan. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu menceritakan tatkala ada seorang tawaf di Ka'bah dia membawa ayah ayahnya digendongnya ayahnya tawaf dia gendong wukuf di Arafah dia gendong ke Musdalifah dia gendong ke Mina dia gendong maka ditanya apakah ini sudah cukup membayar hutang budi hutang baik ayah saya terhadap saya tak tatkala ayah saya mendidik saya dari masa kecil dikatakan belum makanya apa maksud pertanyaan orang tua memikirkan dirinya sendiri mungkin kesenangan sendiri tidak memikirkan kesenangan seorang anak apa maksudnya Apakah sudah tidak cukup dari umur uh, sebelum lahir pun? Ibu antum mungkin insya Allah bapak antum selalu belikan uh, nutrisi untuk kesehatan janin. Bahkan kalau sana antum tidak bergerak, ini antum rasakan. Kalau yang bertanya belum nikah, antum akan rasakan tatkala nanti istri antum hamil. Tatkala janin tidak bergerak, bagaimana perasaan ayah? Bagaimana perasaan ibu? Kemudian setelah dilahirkan, dia harus berjuang antara hidup dan mati untuk melahirkan antum. Kemudian tatkala antum mulai tumbuh demi Allah jika seandainya antum sakit maka lebih bagus menurut ayah dan ibu antum dia sakit antum tidak sakit. Ini perasaan antum akan rasakan di saat antum punya anak nanti. Nah ya, makanya kita katakan bahwa memikirkan diri sendiri orang tua. Saya kira mungkin kalau antum sudah besar dewasa, tidak lagi memikir antum. Sebenarnya orang tua ingin antum mandiri, ingin antum bisa bisa berusaha, antum bisa lebih dewasa, bisa lebih berpikir. Insya Allah semua orang tua ingin agar anaknya apa? Bahagia. Maka jangan kita berpikir, eh, jangan kita ini menjadi seorang anak selalu menuntut, menuntut, menuntut dan menuntut. Padahal orang tua telah memberikan lebih kepada kita dan kita sedikit pun tidak berjasa kepada mereka. Ikhwan kaum muslimin muliakan oleh Allah. Siapa di antara kita yang mampu setiap kali ayah dan ibunya ingin sesuatu walaupun tidak diucapkan dia bisa memberikannya? Siapa di antara kita? Karena Nabi kita yang mulia salah mengatakan anta wa maluka li abik, engkau dan hartamu milik ayahmu. Itu ucapan yang sangat luar biasa dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita ingatkan bahwa pertanyaan seperti ini sebenarnya mungkin kurang kurang bisa dimengerti bagaimana sebenarnya jasa ayah dan jasa ayah dan ibu. Wallahu taala alam. Ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini.